Saya pernah dosa kasih itu, tapi di mana? Ya saya sok ingatnya ke mantan saya nya. Di mana si Eta gitu ya, hang mentah hampura. Pernah di situ di dikieu baheula. Tapi mun panggil ting di ting ceritanya ting lain deui nya. Maka kalau teh ke, Tapi ayah nu pernah hanya dari hatekeun saya saya butuh saya tinggal ke anu mantan teh metot baju nih kan ya ningali orang sukses yang balik di friend ah ya kamana we gaya atuh minta hampura ya, nya hampura ah. we nunggus mah nunggus ya. tong sekali-kali di nah, artinya gini seperti kasus ini konversinya saya minjem duit tapi nu minjem genang seueuh kamana mayarna tapi saya sih mawat nggak saya lah ke Allah bus kanu tiba dibagi banget ngasuk ke datang kemana? ngeberewe sih. ini PDKM buka deh dah itu jasa kamu iya ya jadi wangi malamu engkau lebih tahu tapi bagus ikhtiar tapi jangan menyengaja sampai ibu nengokin pegawaian karena rek yang anu pernah dizolimi ke orang sebut saja di dalam doa kita ya kalau Allah berkehendak Allah pertemukan nanti nah nu berat mah bangsat bangsat sena set mau apa sena urang, apa eta nyokotnya di imah orang pas sana pindah sekeluarga teh melanggar ke kemana eh itu mah kulitannya. merek mah kudu sarua eh itu nih sekolah daroti maka berat di akhirat ada yang memanggul Kambing memanggul sapi rapat dengan pundaknya. Minta tolong ke Rasul. Rasul bagaimana ini aku? kangen bejalan. Mau ketemu mengenang. Anu memindahkan batas. Dunia lalu dikalungkan. Ada orang dikalungkan dunia karena akhirat itu luas. Itu kunaon ya Rasulullah. Itu teh disebabkan memindahkan patok batas tanah. Saya beli tanah ke Anda antara tanah Anda dan tanah saya anda mah jarang ke tanah itu tuh. Pas saya pura-pura ngoret, bersihin tanah dipindah ke Jangan dihitung pindahnya 5 cm berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo, berapa kilo. Maka ada sujaul akro nanti dikubur. Ular yang berkepala besar tujuh bisa ngomong di barulun. Ya harta mana nulain hak mana kecok dari ngomong. Kok orang itu bisa ngomong wae. Kok orang itu bisa ngomong lah kok anak anakna wis kelas anak anakna kamu bapaknya bapak konda so right now ya entah ah min adabil qabri dalam salat kita melindungkan diri Lama ini tuh min adabil qabri ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab kubur jadi ini para tanah mau ustaz menghapuskan anak sudah sebut saja namanya kalau bentuknya materi lalu dengan niat membayar hutang hapuskan dosaku hutang kepadanya. Kalau dia pernah tersakiti, kalau masih ada, temukan ya Allah dengan izinmu, dengan takdirmu untuk aku meminta maaf padanya. Sederhana, karena hanya doa yang merubah takdir. Kan saya juga ketemu teman lama, kata ya. apa saya yang jadi ustad, ke dia BSM di gedung ke, kenal Andrai. <laughs> Untuk ingat ke Rasul ditambul. Untung kalau jamaah nuningan ninggal, ya, di BSM teh loba ningali ya ustaz dan degungkan, di digulung tapi geus kitu takdirnya mana bro ngaji ngaji naon mah ngaji koplok mana ngaji <laughs> eh geus ceramah oh iya, edan mana ngomong aduh atuh ceramah sok rek naon ya maafkan saja biar beres buat dia tentunya kan kalau diperlihatkan tulungan udah udah teh Ustaz, aku duluan. Sini aku teh sebentar terus saya ikut ngaji siapa yang ceramah yang ikut saya percaya percaya oh golis gitu mah dibayar ketika kehele tulungan sama kunin ini ustaz abdi tipayun kemana nih ah wong itu nah sama apa nih wing naos teh kita doang kos mohon ustaznya mapa ya meja? sudah ada, ada solusi ya dan ada solusi yang ustad mah ini tadi kan sudah eh, tadi ini ngiri ngajianmu sana ceramah nah hari ustad nges amnesia wah jawabannya abg ya, kita ini suka amnes apa amnesia ada yang bro ngahulang takun ini ini mah koplok mana jadi ustaz koplok mana jadi ustaz itu jadi ustaz ke <laughs> koplok dua minggu biji anak TV nanya TV mana nanti di kantor lah rajo nelfon langsung ini mana bener jadi ustaz percaya di jum TV nak tak koplok kurang tak Kamar kemarin mah jadi si Ruli Project di SMA 2 doktor, psikolog, reuni SMA 2 ya, e, tentang dari usia 40 tahun. Saya datang dengan saya seperti ini, e, dokter naon, psikolog naon gitu. Ustaznya can datang, baru setelah tadi napa Karena si Ruli Project itu bapak bebetulan memotoran di si Juananya bahwa Ustaznya can datang, kurang klok. Mana jadi ustaz? jadi seperti itulah jadi ketika ada kesalahan kepada teman terus tidak bertemu eh, sebut saja di dalam doa minta maaf ke Allah ya ini mahak adami tapi bisa diselesaikan dengan bicara